المجرم جيجا جنجا حاحي حوبه حوحا حنحا من المحن محيحا حنحا Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Mad, iwad. Itu ya. Jadi belajarnya enak. Jadi semua kalangan bisa dapat. Anak-anak yang baru belajar, sepuh yang memang belajar terlambat. Ini kan kayak kayak mudah. Ya, saya belum bisa cepat itu ya nggak apa-apa pelan kayak gini. Kho, khi, khu, bah. Khu, khon, khoni, khoh, naminal, muh, ni, ma, khi, khon, khoni, kho. Itu kan? pelan orang baru belajar baca, nah enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak, gitu kan? Itu Paris saya baru 60 tahun baru sadar, ini enggak apa-apa, berarti baru bangun. Ayo mari gitu. Jadi kalau udah bangun jangan tidur lagi nanti kesiangan. <laughs> Gitu. udah tidur lagi jam 2 insya Allah, ah baru jam 2, ah tanggung, mau salat malam terus sebentar, mau sahur sebentar. Tidur lagi, eh akhirnya kesiangan kan. Jadi kalau sudah bangun, sudah ada hidayah, mari terus gitu ya. Cari hidayah, cari belajar, lengkapi ilmu yang ada. خاخي خوبخ خوخا خنخخ من المخن مخيخا خنخا gitu kan خاخي خوبخ خوخا خنخخ من المخن مخيخا خنخا dan didubad دودا دني ددنا من المدن مديدا دندا ددي دوبد دودا دني ددنا من المدن مديدا دندا Kalau dicermati uh, nyanyi itu kan ada beat-beatnya, ada biramanya, ada ketukannya sama. Quran itu enak. Zainul Quran biaswatikum. Hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah. Tapi jangan pakai jangan titik di situ itu baru koma. Kenapa baru koma? Buat apa kalau Al-Quran gelik-gelik doang? Burung beo juga bisa. Al-Quran itu hidayah. Hudan, purkon, bagaimana kita bisa membedakan baik dan buruk, bagaimana kita bisa dapat hidayah dari Quran, bagaimana kita bisa dapat pelajaran, ilmu, Padahal dalam Quran itu ada wa'ad dan wa'id, ada janji dan ancaman, ada pemberitahuan dari Allah, ada tentang informasi bagaimana kehidupan masa masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Lengkap Quran itu. Bahkan belakangan selain indeks Al-Quran yang empat jilid yang ibu dan bapak miliki, sekarang sudah ada indeks tercanggih dan indeks ter, terlengkap ya, perlahan ya Bu Erni terima kasih hamba Allah ini. Nanti kita bikin karena tebel, dua jilidnya dibikin empat jilid lagi tipis-tipis. Enggak Pak Hari, saya mau pakai komputer. Di komputer lebih enak lagi. Kalau ibu dan bapak yang sudah punya komputer, itu tinggal diklik-klik-klik keluar ayat, keluar terjemahnya Allah Rabbi. Jadi kita akan paham Quran. Mudah sekali sambung-menyambung. Karena itu karya para ulama. Jadi tidak salah para kiai kita, kamu tuh jangan menerjemah Quran sembarangan. Betul, jangan menterjemah karena harus ada bahasa Arabnya, nahu dan sorobnya, ilmu-ilmu alat lainnya, asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Kalau hadis kan asbabul wurud. Al-Quran asbabun nuzulnya. Baik, Ibu dan Bapak, itu ya. Jadi harus memiliki ilmu-ilmunya. Untuk indeks Quran, hari Rabu dan hari Kamis kita belajar. Ibu dan Bapak untuk murotal hari Rabu bisa dipersiapkan surah Yunus ayat 26 sampai 61 ya. Surah Yunus diawali dari ayat 26 hingga ayat ke-61. Itu muratanya untuk hari Rabu pagi. Baik, Ibu dan Bapak, untuk pelajaran kajian tajwid kita, kita teruskan kembali. Kita masih membuat rekaman. Uh, mungkin juga ada beberapa ibu yang belum memahami dalam praktek tajwidnya ya. Kenyataannya sudah bisa baca, tapi tajwidnya masih ya kadang-kadang suka lupa. Baik, saya coba pilah-pilah ya surat-surat pendek terlebih dahulu. Mungkin juga ada beberapa yang untuk belajar di rumah. Alhamdulillah baru selesai indeks Qurannya sudah ya. Ibu Erni terima kasih ini. Sudah di copy diperbanyak silahkan nanti ke talim. Atau hari ini saya ada di Pesona Depok ya. Ada pengajian di sana. Silahkan. Eh, tapi terlebih dahulu SMS dulu. Takut-takut eh, saya lupa membawanya. Baik, kemarin sudah Al-Kausar. Kajian tentang tajwid kita. Ini uh, uh, Al-Ma'un ya. Aru'aita alladhi yukadzibu biddin. Kita lihat ya. Bagaimana cara kita mengkaji praktek tajwid. Sekali lagi untuk murotalnya hari Rabu bisa dipersiapkan surah Yunus ayat 26 sampai 61. Dan untuk ibu dan bapak yang punya waktu, hari ini saya ada di Pesona Depok dari jam 9 sampai jam 12. Eh, hari Rabu di Bidakara di Masjid Al-Hidayah ya. Terbuka untuk umum silahkan di Masjid Al-Hidayah hari Rabu. Hari Kamis di PT Timah ya. Rabu malam saya ada di masjid di Jalan Timah di Senen, Jiung situ. Masjid uh, eh, saya lupa Ikhwanul Muslimin kalau nggak ya. Nurul Ihsan apa? Di Jalan Tembaga di situ. Silahkan kalau yang ingin hadir malam Rabu, Selasa malam Rabu ba'da sholat Maghrib di masjid ya. Baik, sudah ada ya surah Al-Maunnya? Coba dilihat ya, kita praktekkan bacanya. Nah, tajwidnya juga. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت أرأيت ai ayem ai lin ara'aitallazi tumatobi ara'aitallazi yukaz din Tuh ya ambil buku tajwidnya dulu ya tuntun tenang nah, ini tolong ya aro'ai aro'ai tal yukajibu <laughs> ada ada ya. Kita sering dengar dalnya jadi zai. Ini uh, atau jadi dalnya jadi zai atau dalnya jadi dalnya jadi dal ya. Ini kita belajar. Ya Bu Aca, oh, Bu Aca ada pinter sekarang Pak Aca nih. Dengan laboratorium Al-Quran insyaallah Allah sedikit demi sedikit kita akan bisa memahami, membaca dan menjadi jelas adanya. Kita punya indeks tercanggih, indeks empat jilid. Kenapa sih Pak Hari bisa banyak begitu? Uh, ada tercanggih, ada empat jilid. Itulah luasnya ilmu Al-Quran ya, Masya Allah. Jadi uh, saling melengkapi. Kadang-kadang sama gitu. Kadang-kadang ada beberapa yang di uh, indeks biru nggak ada, di indeks merah adanya. Di indeks merah nggak ada, di empat jilid. Empat jilid nggak ada di tercanggih. Tercanggih nggak ada di komputer ah itu ya. Nah ini. Tuh ya. Aro'ai. Tuh. aroai taladi Nah ini. Hmm ya. Tuh. Aro'lin. Aro'ai. Ara'lin. Ara'ailin. Aro'anya kosar.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 Eh, sod. Sin juga sama. Di sini sod. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wayam tu idharukum mimati. Wayam na'unal ma'un. Kita coba untuk pemula dulu ya. Nih. Aro'aital Lazi. yukazibu bid bid din. Tuh. Diputus. Sambung tanpa lagu. Aro'aital أرأيت الذي yukadzibu bidin. Jangan ibu, hati-hati. Kosar, pendek. Yukadzibu bidin. Itu kan untuk pemula. Iya, untuk pemula ngejaknya. Tapi pasihnya, makhrajnya, dan tajudnya kayak gini. A-nya jadi kosar pendek. Roknya jadi pendek dibacanya kosor kosar. Rok roknya dijawab dibaca tebel tabkhim. Kenapa tebel? Karena roknya barisnya di atas. Aro'ai matobi Bukan. karena ada pemanjang, ada yak mati. Bukan, karena tidak pasangan. Pasangannya yak mati itu dengan kasroh. Ini fathah harusnya dengan alif. Karena ini fathahnya dengan iya, itu tak tunjukin ini fathah dengan ya mati, ini jadi huruf lin. Tidak jadi matu bi tidak jadi panjang. Kayak a dan i jadi diptong ai, ini aro ai, ini sama. aro ai. itu. Ara'aita matu bi Kenapa? Nah, ini baru pasangan tuh. Ada matnya, ada huruf pemanjangnya ya mati. Dan ada kasrohnya, pasangannya tuh. zibu, Yukazibu, zibu jangan jibu, jangan dibu. Ini zal. Gitu. zibu bid alif lam samsia. Kenapa alif lam samsiah? Karena di atas alif lamnya tidak ada tanda apa-apa tuh. Kenapa itu? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu dal. Emang ada berapa huruf samsiah? Ada empat belas. Apa? Tasa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, do, do, do, lam, nun. Lihat halaman sepuluh, sebelas, dua belas Buku wajibnya ya. Tentang alif lam samsiah, alif lam komariah. Bidi, dinya matubi'i, nya kosor, kosat. Apabila berhenti membacanya, dihentikan membacanya, bidin. Jadi mad aridlis sukun. Kenapa mad aridlis sukun? Karena matubi'i ini di bertemu satu huruf hidup, satu huruf kosar yang berhenti membacanya. Jika kita hentikan membacanya, maka jadi panjang. Itulah mad aridlis sukun bidin. Tuh. أرأيت Araaita الذي yukazibu biddin. Kecepatan enggak? Ya. Ada tanda wakofnya ini apa nih? Ada kop, ada lam, ada iya. Ini maknanya al-wakfu aula. Dihentikan lebih utama. Kayak makan pete itu lebih baik enggak. Ngerokok itu lebih baik enggak. Bahkan patwa terbaru kan untuk wanita hamil dan anak-anak di muka umum haram. Setuju saya, iya. Karena saya nggak ngerokok satu dan membahayakan. Gitu, ya. Perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Kadang-kadang orang-orang kita tidak tahu tidak tahu diri, di mobil, sesak padat, merokok yang dia mah enak. Kita yang hisapnya. Nah ini ya. Nah ini, al-wakfu aula, dihentikan lebih utama. Faza, fanya kosar, pendek. Kosar itu za mad asli. Itu ya. Kenapa mad asli ini baris berdiri adanya di zal? Kalau baris berdiri adanya di alif, mad badal di awal. Kalau baris berdiri adanya, adanya di hadomir, mad silah kosiroh. Mad silah kosiroh ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat, mad silah tawilah. Gampangnya tajwid mah. Ah, Susah karena nggak biasa, dibiasain sering dengar Apalagi pakai CD tutorialnya, eh, komputer lebih enak di PCD atau di CD atau di apalah. Dengerin sekarang mah MP3, MP4, MP3, iPod apa gampang ya dengar sekarang. Hanya waktu yang yang terpenting bisa di manage. Bisa nggak menye, menye apa menyediakan <laughs> waktu menye menye aja sulit. <clears throat> nah ini ya. Faza, dhanya mad asli. Fazalika, Ada yang panjang nggak ada. Fazalikal Gitu bacanya nyambung. Baca bunyi ya. Bukan baca terjemah perkata. Fazalikal lazi, Yadur. Yadur. Gitu ainnya nih. Siapa bilang ini untuk pemula? Untuk yang mahir ini perlu. Banyak orang yang sudah jadi imam, sudah jadi ustaz, ustazah. Bacanya yadu'ul, yadu'ul. Bukan hamzah di situ, bukan alif. Ain. Kenapa alif hamzah diciptakan dicakuan? Alif alifnya ditulisnya hamzah gitu ya. Coba aja nanti lihat. Gitu ya. Nih. Yadu'ul, yadu'ul. Yatim. Tuh, yatim ada di disebutkan. Sudah bisa diputus, kita sambung tanpa lagu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, yang kedua, langkah kedua, disentak boleh. Ngambil napas juga boleh. Ya namanya juga lagi belajar nyambung. Fadza, fadhalikal, fadzalikal ladzi yad'ul yad'ul yatim. Boleh aja namanya lagi belajar. Yang ketiganya, sudah tidak boleh lagi hentakan, sudah tidak boleh diputus, disambung. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ يَدُعُ يَدُعُ الْيَتِيمِ Fadha mad asli. Fadhalikal ladhi matobi itu ladhi. Yadu' Ya Yadu'ul alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Nih di atas lamnya ada sukunnya. Ada kan? Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ya. Kok bisa hafal? Kan dari ciri ini. Kalau di atas lam ada sukun tinggal ngitung. nih satu alif, dua lam. Nah huruf ketiganya itulah huruf komariahnya. Oh enggak, emang saya sudah hafal huruf komariah empat belas. Ibagi hajaka wa khob akimah. Ya sudah, tak apa-apa. Bagus ya. Ya du'ul yati, tinya matobi imannya kosor. Tapi jika berhenti membacanya, ya du'ul yatim. Jadi bada'at li sukun. Kalau dibacanya di wasol, disambung, gak ada yang panjang di sini. Fadzalikal ladzi al yatima wala tuh. Ada yang panjang enggak? Enggak ada kan? Di wasal. Dan di sini ini tanda wakafnya lam alif. Apa artinya lam alif? Tidak boleh berhenti ada mul wakaf. Tidak tidak ada. Tidak boleh. Ah kenapa tuh orang pada berhenti di sini? Di sini karena ada nomor ayat. Nomor ayat kedua nih. Boleh juga jika berhenti. Karena segi makna kalau berhenti di sini ini ibarat koma karena ada wau, ada dan gitu. Sambung lebih bagus. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين gitu. Wanya sar, wau ataf, wau ya. Dan wala lanya mantubi'i. Tuh. Kenapa mantubilanya? Karena huruf berbaris fathah dengan alif pasangannya, jodohnya gitu ya. Iya. Hmm mad tobi'i. Kenapa mad tobi'i? Karena huruf berbaris fatah dengan a, alif, wala. Tuh. Wanya kosor, lanya mad tobi'i. Wala yahuddu. Ah, kosor, kosor, double aja. Beda dengan nun dan mim bertasdid. Guna, ini mah double aja. Wala yahuddu. Tuh. Wa, wala. Bacanya ya. Bukan wala. Wala yahuddu ala ta'amil ta'amil miskin tuh Wa'nya kosar, lanya matobi'i, yahudu ala, lanya mad asli, ta'am, matubi Amir alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Kebetulan bukan ini ketentuan. Kenapa tuh? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Kok hafal? Kan dari ciri ini nih sukun. Di atas lamnya. yaitu Tanpa hafal pun sudah bisa. Masa sih kita tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan? Apakah kita harus melihat maaf kelaminnya? Nggak usah. Dari bentuk fisiknya kita sudah tahu, dari pakaiannya sudah tahu. Kenapa? Gimana tuh kalau ada orang wanita pakaian laki-laki atau laki-laki wanita per, berpakaian perempuan? Ya salah sendiri dia berpakaian seperti itu. Karena Nabi mengancam dengan keras. Siapa laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, la yadhulul jannah. Tidak berhak masuk surga. Tuh ya. Iyalah, ngapain udah dibuat laki-laki jadi perempuan. Gitu. Kecuali memang dari lahir ada hunsa, ada memang ya. Nah ini. Jadi ini ada sukunnya tuh. Wala yahuddu ala ta'amil mis mis ki ki matobi ininya kosor. Kalau dihentikan ala ta'amil miskin. Jadi panjang. Itulah mad aurid lis sukun. Kalau lupa sebut nama saya. Mas Ari di Gang Sukun. Rumah saya kan di Gang Sukun, masuknya sini kayu manis. Gitu. Masnya jadi ganti D, Mad Arid uh, Gang Sukunnya jadi li Sukun, Tuh, Mad Arid Lisukun gitu. Mad Mad panjang, arid baru, li Sukun mati, baru mati. Jadi <laughs> dimatikan. Kalau nggak dimatikan, kalau nggak dihentikan nggak jadi. Tuh. Sudah diputus bisa. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Sudah bisa begitu coba sambung tanpa lagu. Wala yahuddu ala. Ngambil nafas gak apa-apa. Karena ini lagi belajar menyambung. Ya. Nih. Kalau sudah ketiga sudah gak boleh lagi haram ngambil nafas di tengah. Ini sama seperti kita nanti belajar terjemah perkata. Kan begitu. Atau lagi berdoa wala yahuddu ala ta'amil ta'a ta'a belajar makhraj kan ta'amil miskin sudah bisa cara kedua cara ketiga baru dilakukan tidak boleh ada hentakan tidak boleh nyuri napas ngambil napas itu terlarang dibilangnya haram terlarang ya itu ولا ولا يحض على طعام miskin. Waknya jadi apa yo? Kosar. La mantobi'i. Kenapa mantobi'i? Nih baris fatah dengan alif. Pasangannya fatah dengan alif. Nih kasroh dengan ya mati. Nih domah dengan waw mati. Itu mantobi'i wala yahuddu ain ala mad a mad asli to'a mad apa yo to'anya nih matobi'i kenapa matobi'i baris fathah dengan alif ala ta'amil alif lam komariah kenapa alif lam komariah nih ada cirinya sukun kenapa ada sukunnya karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim ta'amil ala kenapa ala to'ami enggak ala to'ama enggak ala to'amu karena ada huruf jar ala gitu ya majrurun bi ala nih huruf jarnya ala to'amil kenapa ada alif lam komariah kenapa alif lam ini lil ma'rifah alif lam jadi kata ciri kata benda itu memiliki alif lam tapi kalau ada alif lam ujungnya tidak boleh ada tanwin kalau tidak ada alif lam ujungnya ada tanwin gitu ya Ala ta'amil miskin. Mad arid disukun jika berhenti membacanya. Jika diwasal nggak ada. Misalnya, ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين misalnya. Tapi di sini ada tanda wakaf nih, al-waqfu aula. Qaf lam ya dihentikan lebih utama. Ya sudah lebih baik berhenti ya berhenti saja. Gitu ya. ولا ولا يحض على طعام المسكين Fawai Fawai Bukan pawai <laughs> gitu ya Ini diptong-diptong itu susah-susah gampang loh Sao, sao, sao Lao, lao gitu ya Itu ya Ini diptong itu berbaris fathah dengan Ya mati Atau huruf berbaris fathah dengan waw mati di surah awal asli kan so, jangan sao. Watafaso. Nah ini diftong ya. Membaca diftong itu A dan I dan A dan U. Itu I, au. Itu. Fawai itu. Fawai lin huruf lin. Fawailun jadi lul. Kan ini fawailun. Fawailun. Kan tanwin nih domah tain. Makanya di Quran berwarna satu hitam satu oranye. Ingat, setiap yang oranye nggak dibaca. Fawailul. Kenapa fawailul? Ini idgom bila guna. Karena tanwin, tanwinnya ini domah ta'in ketemu lam. Fawailul lil. Kenapa ditekan di lilnya? Penekanan ini hukum idhar, hukum lamati. Itu lamati ini adanya umumnya lam fiil, ya itu lamati ketemu lam dan ro idgom, lamati ketemu selain lam dan ro idhar. Hukum lam fiil ya. Lam yang ada biasanya di kata kerja. Bukan nun mati ya. Kalau nun mati atau tanwin juga sama. Nun mati atau tanwin ketemu lam idgom bila guna. Ketemu lam dan ro itu idgom bila guna tapi lamati ketemu lam dan ro juga idgom idgom hukum lamati lamati ada nun mati ada lamati ada mim mati ada nun mati ada huruf mati nah ini huruf-huruf mati itu gampang-gampang susah bacanya kalau nggak belajar ya fawailul lil ini idhar hukum lamati karena ketemu mim lil musal musallin. Mad arid disukun jika dihentikan. Kenapa? Karena matobi. Di mana matobinya nih? Tak tunjukin. Li berbaris kasrah dengan ya mati. Li matobi nanya kosor. Jika berhenti membacanya jadi mad arid disukun. Fawailul lil musallin. Ya. Tanda wakofnya apa? Nih tanda wakofnya lam alif. Berarti tidak boleh berhenti ada mul wakof. Tetapi kalaupun mau berhenti di sini ada nomor ayat ayat keempat. Boleh. Nomor ayat ini nilainya sama seperti wakop mutlak. Jadi kalau mau diwasol itu lebih baik. فَوَيْلٌ hum الَّذِينَ هُمْ sahun صَلَاتِهِمْ hum الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ al-ma'un. Itu bagus. Tidak, tidak boleh berhenti. Kalaupun berhenti harus mengulang Itu. Tetapi ya, karena ada nomor ayat nih, karena ada nomor ayat nilainya sama seperti wakaf mutlak. Fawai fawai, lul ayat 4 ya kembali masih di surah Al-Maun Ara'aital. aital tadi. Jadi kita mah kadang-kadang taunya teh aital aja. Kayak ini Al-Maun ya. Gitu. Karena kita eh, ya nama suratnya kayak jarang tahu. Di kampung dia belajar ini tabat pada al kulhu Kulhu al-ikhlas. anna surat al-babinas. Makanya mari kita buka pengajian dengan membaca basmalah. Apa basmalah? Karena <laughs> itu padahal bismillah. Kita sel uh, eh, selesai kita baca hamdalah apa sih hamdalah? Oh alhamdulillah ya. Ini ya. Fawailul ayat 4 ya masih di surah Al-Maun. Fawailul lil musallin. Gabungin fawailul fawailul lil musallin. Dilaguin fawai fawailul fawailul lil فويل للمصلين hati-hati jangan fawailul fawailul lil le ada e-nya jangan ada penyakitnya bisa <laughs> setiap menemukan huruf mati dikolkolah eh dikolkolahkan jangan nah, itu ya fawailul lil musallin Alladhi matobi'i. Alri ini bukan alif lam samsia. Kajiannya lain lagi nanti. na hum hum idhar hukum mimati. Di halaman 26 ya. Eh, 28, 28, 29, 30, 26. Eh, hukum ro 25, 26. Mimati ketemu mim idgo mimi. Mimati ketemu ba'if syafawi Mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Mimati ketemu waw dan faidhar idhar syafawi. Di sini mimati ketemu ain idhar hukum mimati. Alladhi alladhina hum salatihim salatihim sahun. Gabungin tanpa lagu. Alladzina hum alladzina hum an salatihim sahun. Latihan idaharnya dihentak dulu. Alladzina hum an ikhfa ditahan. An salatihim sahun. Apa ngaji harus dihentak? Nggak boleh. Nggak boleh dihentak. Kenapa tuh dihentak latihan? Karena ini susah kadang-kadang orang suka ditahan. Sudah bagus, cara pertama diputus, cara kedua disambung tanpa lagu, ketiga baru pakai lagu. Allazi allazina hum an salatihim sahun. Ada hentakan? Gak ada. Diputus? Gak boleh haram hukumnya ya haram terlarang ya nggak boleh baca alladzina hum nggak boleh nggak boleh mutus kalau nggak kuat berhenti tapi ngulang gitu alladzi matobi'i kenapa matobi'i pasangan siapa yang berpasangan nih baris kasar dengan ya mati ada madnya nya kosar kosar pendek hum idhar hukum mati kenapa idhar Eh, karami mati ketemu ain. al eh, ikhfa, kenapa ikhfa? Karena nun, nun mati ketemu sad. Sad al eh, solat matobi'i, kenapa pasangan nih? Pasangan Fatah dengan alif. Solatihim idhar hukum mimati ketemu sin tuh. Idhar mimati. Sa matobi'i juga. Kenapa? Baris Fatah dengan alif. Hun. Kalau berhenti jadi mad di sukun. Kalau tidak berhenti di sini cuma matobi'i ini hu. Kenapa matobi'i? Baris domah dengan waw mati. Nanya kosor. Jadi kalau dibacanya diwasol, apa itu diwasol? Disambung. Diwakop, diputus. Nih. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada nggak yang panjang tadi sahun? Nggak ada kan? Cuman panjang ini aja sekedar matobi'i. Sahunan tuh. Tapi kalau dihentikan sahun. Mas Ari digang sukun. Mas Ari digang sukun. Mad Ari dlis sukun. Kenapa mad ari sukun? Karena matobi'i bertemu satu huruf nun yang berhenti membacanya. Sahun. Tanda wakaf ini tidak boleh berhenti. Kenapa tuh berhenti? Karena ada nomor ayat nilainya sama seperti wakop mutlak. Alladzi matubi'i naknya kosor. Alladzina Nahum idhar hukum mimanti ketemu ya. Alladzina Nahum yuro matubi'i ketemu hamzah satu kalimat. Nah, lihat halaman 38 nomor 1 buku wajibnya yang ditulis oleh Al-Masud Syafi'i. Matubi'i ketemu hamzah satu kalimat jadi mad wajib mutasil. Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Mad jaizmun fasil. Cetakan Indonesia mah mudah. Qurannya nih. Matobi ketemu Hamzah jadi mad, wajib mutasil. Kalau matobinya ketemu alif jadi mad jaizmun fasil. Memang begitu cetakannya walaupun tidak benar, kurang tepat. Mad jaizmun fasil itu bukan matobi ketemu alif. Tapi matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Tapi kenyataannya Qurannya begitu bisiknya. Nih, alladzina hum idhar hukum mimati yura'u mad wajib mutasil matobi ketum hamzah u matobi i nanya kosor kosar jika berhenti membaca di sini jadi alladzina hum yura'un jadi mad adli sukun paidi ah, bisa kan bisa jadi imam masjid atau kalau nggak kalau nggak ada siumnya nggak bisa baca Qurannya jangan jadi imam. Imam itu nanggung gitu ya. Bagaimana tuh kalau imamnya salah? Diprotes, dikasih surat kalengnya itu dinasehatin. Gak mau suruh turun, gak mau ya pindah masjid ya apa boleh dikata. Gak boleh. Imam itu ibarat supir. Kalau supirnya, pilotnya, pilotnya salah, kita ngegebrus. Ngapain salat capek-capek, nggak ada pahalanya. Karena Allah maha tahu. Eh, belajar dulu. Zaman sekarang untuk jadi orang bodoh itu tidak ada alasan. Radio ada, televisi ada, internet ada, koran ada semua. Untuk jadi pinter itu tidak tidak susah. Tapi itu kalau nggak ada hidayah mah tetap aja. Kan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang berilmu itu seibarat orang yang punya mata bisa melihat dan bisa mendengar. Sedangkan orang kafir, orang yang tidak punya ilmu itu, dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kasihan ya. <laughs> itu ya. Itu orang kafir gambarannya, orang nggak punya ilmu. Makanya be belajar. Kalau tiga hari kita tidak mendapatkan siraman rohani, hati kita jadi keras. Oh pantas ya anak-anak itu susah dapat hidayahnya. Karena telinganya ditutup. Hmm, dengerin lagu aja dengerin Qurannya kapan gitu <laughs> ya. Allahu Akbar. Nah, dari rumah ke rumah dulu berkumandang Quran dibacakan. Sekarang dari rumah ke rumah, televisi, sinetron, lagu ini dan itu. Coba dipikirkan ya. Hanya orang-orang yang berpikir ulil albab, yang memiliki pemahaman, ingin berubah hidupnya, tidak monoton, itu ya. Hidupnya tidak sia-sia, tidak rugi. Alladzina hum yura'un. Tuh. Alladzina hum yura'un. batu bi'i. Allazi kosar, Hum. Apa tuh hum? Idharukumi mati. Yura. Madu wajib mutasil. Kenapa? Matobi'i nih ketemu Hamzah. U. Matobi'i nanya kosar. Jika berhenti membacanya yuraun. Jadi mad arid lisukun. Sudah bisa diputus alladzina hum yuraun. Gabung tanpa lagu alladzina hum alladzina hum yuraun. Apa perlu dihentak? Perlu untuk ibu dan bapak yang belajarnya terlambat. Karena kadang-kadang susah kalau nggak suka ditahan sidah suka ditahan. Kadang-kadang sidahnya nggak keluar. Dilatihnya coba alladzi alladzina hum yuraun. Ketiga, nah baru gabungin dulu keduanya alladzina hum yuraun. Ketiganya sudah tidak boleh hentak lagi. Sudah tidak boleh ngambil nafas lagi. Pakai lagu alladzina hum الذين hum yuraun. Wayam, kenapa wayam? Idhar hukum mimati tuh. Siapa bilang ini pelajaran untuk kelas bawah? Orang yang pintar aja, orang yang bisa baca Quran kadang-kadang tajwidnya jangan ngerti, bisa, benar tajwidnya. Kenapa dibaca wayam? jangan banyak nanya, dari sononya begitu, udah denger aja. Jangan banyak nanya, nanti sesat. <laughs> gitu. Gak gitu. Ilmu itu, ilmu Allah itu bisa diterima dengan akal, logika. Ya, itu apa aja nanti kalau anaknya nanya, kenapa jadi wayam Ah, pokoknya mah dari sononya begitu, begitu saja. <laughs> itu ya. Wayam, ini karena idhar hukum nimati. Wayam, na'u matobi'i. Kenapa matobi'i? Dari sononya begitu aja jangan banyak nanya. Oh, enggak <laughs> dari sononya. Ini nih berbaris doma dengan wow mati pasangannya tuh, bi. Karena kalau enggak pasangan enggak jadi mad. Wa yamna'unal alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Cirinya di atas lamnya ada sukun. Ma matobi'i karena berbaris fathah dengan alif. Tuh hijau, alif ya. Au juga matobiin hanya kosor. Jika dihentikan, wayamnaunal ma'un. Jadi mad adil disukun. Gitu. Jadi kalau baris berdiri ini adanya nih, banyak nih baris berdiri. Di alif, mad badal. Kalau di hadomir, silah kosiro. Gitu. silah kosiro ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Jadi mad silah tawila. Nanti dibahas pada pada surat ya tertentu yaitu penanya ya. Ini mad asli banyaknya di sini mad asli. Mad badal di sini enggak ada, masilah qasirah pun di sini enggak ada. Udah pinter seperti itu diterjemahkan perkata Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita, tahukah kalian? Apakah kalian melihat, mengetahui allazi orang yang yukazibu dia mendustakan bidin dengan agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa sih? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika maka itulah alladhi orang yang all dia menghardik mengusir al yatim anak yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama siapa sih? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Boro-boro diurus anak yatimnya diusir, hartanya diambil, anaknya di, di dibiarkan begitu saja. Nah ini Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa lagi yang mendustakan agama itu? Wala dan tidak yahuddu menganjurkan ala ta'amil miskin untuk memberi makan al miskin, orang-orang miskin. Minimal kalau nggak punya uang nganjurin sama orang kaya nih Pak harus zakat harus infak. Kalau mampu berzakat, kalau ada nisab harus berzakat. Karena orang yang berzakat itu orang yang punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan minimal infak, sedekah, sodako. Apa bedanya zakat dengan infak? Kalau zakat orang yang punya penghasilan. Kalau penghasilan satu juta misalnya, zakatnya dua setengah persen, cuma dua puluh lima ribu rupiah. Kalau sepuluh juta ya dua ratus lima puluh ribu kan gitu. Itu dua setengah persen. Sedangkan orang yang tidak punya penghasilan tidak usah zakat. Tapi dia mengeluarkan infak atau sodako. Sarro doro, Selebihnya keperluan. Wala dan tidak yahuddu menganjurkan ala tu'amil miskin ya, untuk memberi makan orang-orang miskin. Itu orang pendusta agama dan tidak mendorong memberi memberi makan orang miskin. Nganjurin enggak, mereh beri enggak ada ya minimal doa itu, nganjurin itu. Fawailul lil musallin, fawai maka celaka neraka lil musolin bagi orang yang sholat. Yang sholat aja celaka. Kalau oh, gitu nggak usah sholat dong. Bukan. <laughs> Bukan begitu. Jaga. fawail lil musolin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. So, maka celaka bagi orang yang sholat. Sholatnya apa? di hum an sholatihim sahun. Alladzina orang-orang yang hum mereka itu an sholatihim dari sholat mereka. Sahun mereka lalai sholat jam 4 dia sholatnya akhir atau bacaannya salah atau rukun syaratnya tidak dipenuhi atau istinjanya atau apa toharohnya nggak benar nih termasuk lalai lalai waktu lalai hatinya bisa juga sholat di sholat tapi pikirannya kemana-mana nahum al sholatihim sahun pawai celaka bagi orang yang sholat nahum al sholatihim sahun itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu sholatnya. Alladina hum yura'un. Alladina orang-orang yang hum mereka yura'un. Mereka berbuat ria. Ada mau berbuat. Tapi dia ingin pamir, ingin dipuji orang yang berbuat ria. Ria itu sirik kecil. Mau sholat, kalau di belakangnya ada mertua, ada menantu, ada ini, <laughs> gitu ya. Pokoknya pamrih bukan karena Allah. Yang ibadah yang diterima itu hanya karena Allah. Innamal a'malu binniyah. Ini alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una dan wa'nya dan yamna'una mereka mencegah enggan memberi al-ma'un pertolongan dan enggan memberi bantuan. Di sini maknanya kalau ria ialah melakukan perbuatan untuk tidak mencari keriduan Allah melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Tuh wayamnaunal maun, sebagian mufasir mengartikan enggan membayar zakat atau meminjamkan alat rumah tangga. ya, bisa baca, bisa terjemah, bisa terjemah, bisa tafsir. Nah, sebentar siang saya ada di Pesona Depok ya, Indeks Quran Belajar. Silahkan di Pesona Depok dekat Masjid Al-Fauzin ya, dekat Agim situ. Jam 9 pagi hari ini. Untuk murotal hari Rabu surah Yunus ayat 26 sampai 61. Surah Yunus ayat 26 sampai ayat 61. Surah Yunus ya untuk murotal. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti.